وعلى ما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al Sheikh, rahimahumullah memasuki bab baru bab keempat beliau sebutkan bab doa ila syahadati Allah, ilaha illallah tentang dakwah ajakan dakwah seruan kepada tauhid syahadat la ilaha illallah قال رحمه الله لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه مصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله dalam kitab التوحيد متن setelah beliau sebutkan bab tentang tauhid, keutamaannya, dan khauf, takut dari lawannya yaitu syirik. Maka dalam bab ini beliau mengingatkan bahwasanya tidaklah pantas bagi orang yang tahu, mengerti tauhid, faham syirik. Kemudian dia pasif pada dirinya sendiri. Hanya dirinya yang penting bertauhid, hanya dirinya yang penting tidak syirik, wadas, Dia tidak peduli dengan orang lain, tidak pantas. Wala yasluh, dan tidak benar yang semacam itu bagi muwahid bal yajibu alaihi an yad'u ila Allah ta'ala bil hikmah wal mau'izatil hasanah bahkan yang wajib baginya <coughs> untuk dia berdakwah kepada Allah dengan hikmah dan mau'izatil hasanah kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim sebagaimana itu adalah jalannya para mursalin alaihimussalam dan pengikutnya kama qala al-Hasan al-Basri rahimahullah lama tala ayah sebagaimana Hasan Al-Basri ketika baca ayat ini wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال innani minal muslimin Siapa yang lebih baik perkataannya dari yang berdakwah kepada Allah, dia beramal saleh dan mengatakan subuh diriku dari kalangan muslimin. Fusilat 33. Qala kata Hazan, "Hadza Habibullah, hadza waliullah, hadza safwatullah, hadza khiratullah." Hada Ahabbu Ahli Al-Ardi ilallah. Ajab Allah fi da'watih. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله kata Hasan ini yang tersebutkan dalam ayat Wa ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa orang yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah. Dan dia beramal saleh dan mengatakan diriku termasuk dari muslimin. Ini yang berdakwah kepada Allah adalah kekasih Allah. Ini yang berdakwah kepada Allah, beramal saleh adalah wali Allah ini adalah orang pilihan Allah, orang terbaiknya Allah, dan penduduk bumi yang paling dicintai Allah, karena dia menjawab perintah Allah atau ajakan Allah untuk berdakwah. Nah, dia turuti, dia berdakwah kepada Allah. Dia berdakwah mengajak manusia untuk juga taat kepada Allah, dia beramal saleh selain memenuhi perintah Allah <clears throat> dan dia katakan dirinya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka inilah khalifatullah fil ard. Nah, di muka bumi ini Bab ini disebutkan oleh muallif rahimahullah tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahmatullahi alaih setelah ini ini termasuk dari bukti betapa alimnya beliau Alimah Muhammad rahimahullah Syekhul Islam dalam tasnif dalam penulisannya nah bab per bab berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Awal kita tahu beliau sebutkan tentang tauhid, hakikatnya tauhid, nah, keutamaan tauhid, bagaimana dia menghapus dosa, yang menyempurnakannya, masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian terkait dengan tauhid itu pula harus orang takut dari lawannya yang paling besar yaitu syirik. Nah, <coughs> setelah semua itu kamu mengerti sudah itu tauhid, itu syirik, perintah terbesar tauhid, larangan terbesar syirik. Maka tentunya tidak akan sempurna keimanan dan tauhid seseorang kalau kemudian dia memilih diam dan membiarkan orang lain dalam syirik dan tidak tahu menau tentang tauhid. Dia cenderung cuek dan tidak mau tahu tentang penyimpangan manusia dari tauhidullah. Artinya bagaimana tauhid itu benar-benar tumbuh dalam kolbunya kalau dia diam dan dingin dari perkara syirik, tidak dia bicara, tidak dia tahdir. Demikian pula bagaimana tauhid itu tumbuh baik di dalam kolbunya kalau dia tidak mengajak tidak menyerukan kepada orang lain untuk juga bertauhid kepada Allah dengan benar. Sehingga jika tauhid itu benar-benar istiqamah dalam kolbunya, betul-betul dia cinta luar biasa dan faham tentang tauhid, betul-betul dia benci sekali terhadap syirik dan faham betul tentang itu, dia tidak akan diam dia akan berdakwah menyeru dan mengajak orang kepada tauhidullah mengingatkan orang untuk selalu jauh dan meninggalkan benci terhadap syirik kepada Allah. Nah, dia akan lakukan itu. Nah, makanya beliau sebutkan doa ila syahadati Allah ilaha illallah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah dakwah kepada tauhid ini juga di sisi lain memberi pengertian kepada kita bahwa yang pertama beliau memberi mukaddimah ijmaliyah. Yang awal-awal kemarin itu ijmali, sifatnya global. Tentang tauhid, keutamaannya, tentang tauhid dan fadilahnya, ini ini global. nah Tentang syirik dan kamu harus takut berlindung diri kepada Allah, menjauh benci dari syirik dan orang-orangnya global. Ini semua bentuknya global. Yang sebatas garis global ini keumuman muslimin atau lebih khususnya keumuman duat para dai yang menyeru, yang berdakwah mungkin menerimanya atau juga menyeru kepadanya mengaku kami juga berdakwah kepada tauhid. Oh iya penting akidah dakwah oh, ini. Oh iya syirik nggak boleh begini begini ini secara global. Nah, mulai sekarang mulai bab ini dan bab-bab berikutnya Al-Imam Muhammad rahimahullah dari kejelian beliau dan ketajaman eh, jauhnya pikiran beliau tentang tauhid ini beliau masuk kepada tafasil. Tafasil tauhid, tafasil syirk. Perincian-perincian detail apa itu tauhid? Apa itu tuntutannya? Apa saja itu tauhid? Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Semua itu adalah tuntutan tauhid. Kesempurnaan tauhid. Maaf. begitu pula tafasil syirk tentang syirik secara terperinci, detail apa saja itu syirik, asghar akbar, ini, ini, ini, ini. Terperinci beliau akan sebutkan. Tentang tafasil tauhid masuk dalam fadlu tauhid. Wa ma yukafiru minad Semua itu. tafasil syirik masuk dalam al-khawf minasyirik. Artinya semua itu harus kamu takuti, semua itu harus kamu jauhi. Kamu harus melindung diri kepada Allah agar diselamatkan darinya. Kamu harus benci dan kamu harus tahu perincian-perincian tauhid, perincian-perincian syirik. Di sini persimpangan jalan. Tadi kalau sebatas yang global mungkin keumuman dai yang berdakwah dalam tanda kutip mengaku berdakwah kepada Allah, mungkin mengaku di atas tauhid, berdakwah kepada tauhid, melawan syirik, taib masuk pada tafasil. Di situ akan tampak siapa yang sadiq yang benar dan jujur dalam pengakuannya, benar-benar mendakwahkan tauhidnya dalam perincian-perincian tauhid dalam perincian-perincian syirik siapa pula yang kadib yang dusta dalam pengakuannya yang dusta dalam pengakuannya berdakwah dan menyeru kepada tauhid berdakwah mengingatkan orang untuk menjauh dari syirik hat masuk dalam tafasil nah. baik itu tauhid, uluhiyah, nah maupun itu tauhid eh, rububiyah maupun tauhidul asma wa sifat. Seperti perkara iman. Kalau perkara iman global mungkin keumuman orang mengaku wow iman kepada Allah gini gini tapi masuk pada tafsir, ayo kepada perinciannya iman tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, ayat per ayat, hadis per hadis yang menjelaskan tentang apa itu asma wa sifat bagi Allah, nama-namanya, sifat-sifat keagungannya yang harus kamu terima, harus kamu yakini kebenarannya tanpa menyamakan dengan sifat makhluknya, tanpa kamu tanyakan bagaimananya, kamu terima begini begini. Nah, tafasil situ akan terlihat kedustaan mereka dan penyimpangan mereka dari sabilul mursalin jalannya para mursalin dalam berdakwah kepada Allah di situ banyak yang menyimpang di situ terlihat banyak yang menentang bahkan terhadap dakwah tauhid itu sendiri ketika masuk kepada perincian. Makanya para ulama sebutkan al-mukhalifin atau dimarahi sama ahli nahu. Al-mukhalifun yang menentang tauhid ini duat terutama duatul mukhalifun mereka yang menyalahi tauhid terutama tadi dalam ketika masuk dalam perincian nah, karena bab-bab setelah ini semuanya hampir perincian tidak menyembelih tidak boleh menyembelih untuk Allah walaupun untuk Allah di tempat yang disembelih di situ untuk selain Allah mengalungkan tamimah ini itu termasuk dari syirik ucapan ini perbuatan itu dan seterusnya perincian mukhalifun secara umum terbagi menjadi dua yang pertama firqah mumayyi'ah kelompok mumayyah ahlu tamyi'. Tamyi' itu lembek. Asal artinya lembek. Mereka mentamyikan Umayyah ini melembekkan perkara syirik. Artinya yang Syirik itu sesungguhnya perkara besar dan kemaksiatan terbesar dan begitu dahsyatnya kerusakannya dan merusaknya terhadap tauhid dan iman kepada Allah ditamyi sama dia, dilembekkan. Digampangkan begitu saja. Nah, sehingga kamu dapati antara lain ungkapan suara-suara mereka para dai tamyi ini antara lain yang sering mereka sebutkan anu Alhamdulillah umat ini alal khair, umat ini di atas tauhid, paham mereka tauhid, iman, mereka ngerti sudah, jangan dibesar-besarkan kamu dakwah kepada ini oh, tentang syirik, tentang ini. Apalagi syirik Ya akhi, sekarang umat ini perlu persatuan. Kamu oh bicara sudah masuk pada perincian wow kristenisasi Yahudi Zionis internasional ini itu politik dan lain sebagainya panjang lebar sudah mereka bicara tentang itu intinya ini makar Yahud makar kufar ini kita butuh solidaritas dan persatuan umat ini kamu jangan mengangkat masalah-masalah khilafiat, masalah syirik, masalah ini orang akan lari. Umat akan terpecah belah kalau kamu bicara seperti ini. Sedikit syirik, sedikit bid'ah, sedikit-sedikit nah, ahlu tamyi. Mengkaburkan dan melembekkan perkara tauhid dan syirik ketika kamu masuk kepada tafsir perincian-perincian tauhid. Lo kalau sekedar ungkapan global, nggak akan ada yang nentang. Oh iya, naham, tauhid, tauhid, akidah, akidah, iman, iman kepada Allah. Hampir semuanya berteriak. Ha, masuk pada perincian. Nah, baik itu dalam uluhiyah, dalam rububiyah mungkin secara umum diterima. Tapi <clears throat> uluhiyah, asma wa sifat masuk. Asyairah, Mu'tazila, Jahmiyah. Oh, nah, dalam masalah-masalah seperti ini, Qadariyah, dalam masalah takdir, Jabriyah, Khawarij, dan perincian Tauhid semua ini. Di situ kan akan lihat siapa yang benar-benar konsekuen, istiqomah, siapa pula yang masuk pada firqah pertama ini. Ahlu tamyiz. Nah. Oh, lu nggak bukan waktunya kamu bicara seperti ini itu yang paling mending mungkin dari mereka kalau dia katakan belum waktunya artinya mungkin dia menerima dan mengakui kamu benar tapi timingnya saja yang nggak tepat belum waktunya ya akhi eh, ini waktunya umat perlu persatuan umat ini perlu di solidkan perlu adanya persaudaraan dan ukhuwah ini Nah, Jangan kamu gampang menuding, menyalahkan orang yang kuburia, yang ini, yang itu. Nah, firqa pertama. Firqa kedua yang menyalahi dakwah kepada syahadat la ilaha illallah kepada tauhid ini dan para dai-nya adalah firqah mukhadzilah. Firqah mukhadzilah. Ahlut tahzil. Orang-orang yang menggembosi dakwah tauhid tahzil kepada dakwah tauhid. Nah, Sehingga tuntutan mereka untuk kamu jangan bicara tentang hal ini. Jangan kamu berdakwah kepada tauhid. Nah, jangan kamu bicara tentang syirik. Tinggalkan semua itu. Nah. di semangat semangat dakwah kepada tauhid, semangat tahdir dari syirik itu dikembosi oleh mereka, di tahdil. Sehingga kamu sebagai muwahid yang ingin berdakwah kepada tauhid jadi kecil nyalimu. Jadi ciut keberanianmu, untuk menyuarakan ini kamu akan ditinggalkan orang kamu akan dikucilkan kamu akan dibenci kamu akan disingkirkan kamu nggak akan dipakai kamu nggak akan eh, semacam itu ibarat ibarat kalau kamu mau kelahi nah, lawanmu itu sama mukhadila ini yang kamu hadapi ini ahli kungfu top dan hitam dia Wah, badannya besar, tenaganya ku ini, begini, begini. Sepuluh orang sudah pernah dia kalahkan, lebih besar dari kamu. Kamu apa? Kamu ini kan kecil nyalimu akhirnya, belum juga ketemu musuh. Nah, lain perkara kalau jiwa dan nyalimu dibesar-besarkan. Jangan takut, bismillah. Gak ada apa-apanya dia itu. Begini, semangat ini. Kan besar jiwamu Ah, mukhadzila seperti itu, gembosi. Apa yang dia gembosi? Dakwah kepada tauhid, tahzir kepada syirik. Seperti tadi, barakallahu fikum, ketika itu masuk kepada tafasil. Makanya ini para ulama sebutkan dari kejelian dan kecerdasan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Global sudah beliau sebutkan. Faham kamu fadlu tauhid, tauhid. Nah, faham kamu tentang syirik, khauf, takut darinya ini. Ah, sekarang dakwah masuk kepada perincian. Sehingga dakwah di sini doa ila dari Allah, doa tafsili atau dakwah tafsiliyah dakwah yang dimaksud di sini dakwah secara tafsili. Nah, karena bab-bab yang setelah ini juga tafsil Semuanya adalah perincian tentang tauhid, perincian tentang syirik. Di situ kamu akan lihat siapa yang tegar, istiqamah, siapa pula yang terpreset dan berkelimpangan. Masallallahu alaihi Seperti Imam Hasan al-Basri sebutkan rahimahullah. Orang yang berdakwah kepada Allah itu orang yang terbaik. Dan dia beramal soleh. Lihat. Kalau orang itu faham tauhid kalau orang itu tahu betul tentang tauhid dan berdakwah kepadanya, faham betul tentang syirik dan memeranginya. Lihat ungkapannya, orang yang berdakwah kepada Allah, kepada tauhid, melawan syirik, dia itu kekasih Allah, dia itu wali Allah, dibesar-besarkan kamu. Nyalimu dibesarkan, jiwamu diangkat, dikuatkan oleh Imam Hasan al-Basri. Kalau kamu berdakwah kepada Allah, kepada tauhid secara terperinci, kamu berbicara dan mentahdir, mengingatkan umatmu dari syirik secara terperinci, apa saja itu syirik, kamu adalah kekasih Allah, kamu wali Allah, kamu itu orang pilihan Allah, orang terbaik dari makhluk Allah, penduduk bumi terbaik di sisi Allah. Allahu Akbar. Ungkapan seorang imam yang faham betul apa itu tauhid, apa itu syirik. Sehingga yang berdakwah besar fadilahnya. Nah, bukan seperti ahlu tamyi, bukan seperti ahlu takhzil. Qala al-musannif rahimahullah atau sebelum itu uh, bab ini pula dibawakan oleh al muzannif Imam Muhammad rahimahullah untuk juga mengajarkan kepada kita bahwa awal terpenting prioritas utama dalam dakwah adalah dakwah kepada tauhid pada syahadat la ilaha illallah agar orang mengingkari benci menafikan segala yang dituhankan, yang disembah selain Allah. Agar mereka beriman, beribadah, menyembah, menuhankan hanya kepada Allah semata. Ini prioritas utama dalam dakwah jika kamu mau berdakwah. Mulai dari dakwah ini. Mulai dari dakwah kepada tauhid. Karena amalan soleh apapun tidak akan ada arti, tidak akan diterima kalau tidak didasari oleh tauhid ini. Akan sia-sia jika orangnya tetap syirik kepada Allah Swt. Makanya Allah sebutkan tentang mereka wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah yang membuat infak infak mereka tidak diterima oleh Allah padahal mereka berinfak membelanjakan hartanya dalam tanda kutip dalam kebaikan Artinya membantu orang, miskin. Kamu lihat apa kufar kan dalam tanda kutip kan berbuat baik. Dengan misi kemanusiaan terkadang namanya atau apa lagi. Ada musibah banjir, ada gempa bumi, ada apa. Kan berinfak mereka luar biasa. Bantu yang sembako dikirim besar-besaran, yang mungkin dibangunkan rumah, rehabilitasi, ini, itu, rumah sakit, gratis, dan lain-lainnya sudah. Kebaikan. Tapi kata Allah yang menghalangi itu untuk diterima dari mereka, sia-sia nggak diterima oleh Allah. Karena mereka kufur kepada Allah. Karena mereka syirik. Sia-sia. Amalan soleh tidak akan ada arti tanpa tauhid. Maka harus ini diutamakan karena menentukan dan sebagai kunci bagi yang lain-lainnya. Bagi yang lainnya amalan ibadah yang lain akan sah, akan baik kalau tauhid ini ikut, kalau tauhidnya baik dan benar. Ah. syirik pun demikian. Ah lain in talayah la amaluk al ayah kalau saja kamu syirik akan benar-benar gugur semua amal perbuatanmu sia-sia nah sebagaimana makanya dalam Qaidul Arba' Imam Muhammad sebutkan sebagaimana sholat itu untuk sah harus ada wudhu harus ada tohur. Kunci utama untuk sahnya sholat agar diterima oleh Allah. Nah, wuduknya amalan soleh ini adalah tauhid tanpa tauhid akan sia-sia nggak -sia, akan diterima oleh Allah sebagaimana dalam sholat hadas itu membatalkan sholat kamu kentut kamu keluar kencing membatalkan sholat, syirik membatalkan amalan soleh, yang nggak ada arti sudah, nggak ada nilainya nggak teranggap. <clears throat> nah, makanya dalam berdakwah harus diprioritaskan nomor satu dakwah kepada tauhid ini. Nah. Sebagaimana memahami tauhid adalah awal kewajiban bagi manusia memahami tauhid bertauhid kepada Allah awal kewajiban atas setiap insan. Maka awal dakwah yang paling wajib pula untuk dimulai adalah dakwah kepada tauhid. Oleh sebab itu, maka setiap dakwah dakwah sudah dakwah-dakwah yang ada begitu banyaknya dakwah ini diusung oleh para dai-nya dengan beraneka ragam konsepnya dengan berwarna-warni metodenya yang jelas setiap dakwah ajakan seruan yang tidak dimulai dan tidak berporos kepada tauhid ini maka semua dakwah itu dakwah yang fasidah. Dakwah yang rusak. Dakwah yang fasilah, Dakwah yang sia-sia, tiada arti. Nah, karena itu menyalahi jalan para ambiya alaihimussalam berbagai macam dakwahan sudah yang dakwah kepada persatuan nah yang dakwah kepada persaudaraan, solidaritas, dakwah kepada langan kekuatan kaum muslimin, dakwah untuk bertahun, dakwah untuk mengumpulkan sumbangan dan uh, apa <coughs> bantuan dana bantuan uh, kan ada dakwah yang seperti itu dan masya Allah poros dan inti dakwah mereka ya urusan tabarru'at, urusan dana. Nah, dikumpulkan dari para agnia, dari orang-orang muhsinin, dari orang-orang kaya. Lalu itu disalurkan ke sana, kemari. Nah, siapapun bisa menerima sumbangan dan dana itu kecuali yang berdakwah kepada tauhid oh fulan bicara tentang syirik fulan membahas bid'ah fulan memerangi hizbiyah bicarakan kelompok ini nggak boleh nggak akan dapat sumbangan dari mereka dakwah yang dan rusak